Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Minatmul Warakat yang disyarah oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatul alaih. Sebenarnya kitab ini sebelum disusun oleh Al-Imam Al-Amriti rahmatul alaih, nama kitabnya adalah al Warakat. Jadi al Warakat itu karya seorang imam lain lagi kalau Nadmil Waraqat itu karya Al-Imam Al-Amriti. Rahmat Allah terjemahnya bisa dilihat di awal-awal kitab ini. Tapi kalau al warakat itu karyanya Al-Imam Abdul Ma'ali, Imamul Haramain Al-Juwaini. Nah, barakallahu fikum, itu kitab al warakat Dan asy syeikh Muhammad bin Shalih juga punya ta'liqat. Nah, barakallahu fikum catatan kaki terhadap syarah Warakat. Jadi Warakat sudah disyarah oleh seseorang sama beliau disarah lagi, dijelaskan lagi. Nah, barakallahu fiikum, kitabnya sangat bagus sekali cetakan Saudi. Paham ya? Nah, enggak tahu tebal ke segini. Nah, barakallahu fiikum itu bagus sekali. Intinya, nah barakallahu fiikum menjelaskan masalah usul fikih juga, cuman lebih bisa dikatakan setingkat karena sama. Ini cuman dibikin pantun gitu ya. Dibikin pantun oleh Al-Imam Al-Amriti rahimatullah alaihi. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu asbahullah aw rahimahullah Wa syartu kulli 'illatin an tattarid fi kulli ma'lulati allati tarid. Lam tantaqid lafdan wala ma'nan fala qiyasa fi dhatin qidadin musdala. Wa syartu kulli 'illatin an tatarid fi kulli ma'lulati allati tarid. Lam tantaqid lafdhan wala ma'nan fala qiyasa fi dhatin tiqadin musdala. Nah, ini berkaitan masalah apa? Illah itu harus sesuai dengan yang dikasih illah. Sebab itu harus sesuai dengan apa? Yang sesuatu yang dikasih sebab. Jadi jangan sampai keliru. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya apa? Sebab ini harus cocok dan benar-benar ada pada sesuatu yang dikiaskan tadi itu. Paham belum? Jadi antum ketika mengkiaskan nabi kepada khamr, ada sebabnya enggak situ? Ketika antum mengharamkan nabi, itu ada sebabnya enggak? Nah, sebab ini harus benar-benar ada pada nabit tadi itu. Endapan tadi itu ya, endapan kurma atau eh, air endapan kurma atau air endapan anggur atau kismis, itu harus ada, yaitu iskar. Ini iskar harus ada. Kalau nggak ada nggak bisa dikiaskan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum misalkan na'am eh, eh, barakallahu fikum misalkan air endapan apa istilahnya ya, istilah jus lah. Jus bertukal, ya, jus apa? Jus jeruk misalkan Nah, lebih tiga hari kemudian kita katakan haram. Kenapa haram? Ini karena mabuk kan. Padahal iskarnya, ilah iskarnya nggak ada di situ. Yang nggak bisa dikiaskan. Paham ya? Kalau kami belum pernah minum ya kalau tiga, lebih dari tiga hari, maksudnya sengaja diendapkan di luar gitu. Kalau di kulkas mungkin. Paham ya? Dan nggak memabukkan karena nggak beda. Beda ya. Beda kasusnya dengan nabi. Nah, oleh karena itu ilah ini benar-benar harus ada pada apa? Ada pada sesuatu yang dikiaskan. Kalau nggak ada batal kiasnya. Paham soalnya? Paham? Ayo kita lihat. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi yakni anna syarat ats min syurutil qiyas an takuna al-'illatu muttariddatan fi kulli ma'lulatiha allati tarih. Maksudnya adalah syarat yang ketiga dari syarat-syarat qiyas, hendaknya illah tersebut tersebut benar-benar ada pada setiap maklulatnya, setiap sesuatu yang dikiaskan alat tarif yang datang. Paham ya? Jadi yang dikiaskan itu harus ada sebabnya juga, nggak bisa sembarangan. Yani antakunan al-illatu mawjudatan fi kullil ma'mulati. Maksudnya apa? Hendaknya illah sebab tersebut ada pada setiap sesuatu yang di apa? Yang dikiaskan. Paham ya? Paham maksudnya itu ya? makmulati ini diartikan yang dikiaskan itu aja karena intinya itu yang yang dikasih sebab di situ. Kan kepanjangan. Nah, Fa in kanat la tujad fi jami'il ma'lulati batal al-qiyas. Kalau seandainya enggak dijumpai ilah tersebut, sebab tersebut enggak dijumpai pada sesuatu yang dikiaskan, maka kiasnya batal. Li'annahu idan tafatil illatu fil maqis lam yumkin ilhaquhu bil maqis alaih. Dikarenakan barakallahu fikum kalau seandainya enggak ada, perhatikannya, dikarenakan apabila enggak ada ilah, enggak ada sebab pada sesuatu yang dikiaskan, maka nggak mungkin diikutkan pada sesuatu yang dikiasi. Belum? Kalau yang dikiaskan nggak ada nggak ada sebabnya, nggak bisa disamakan dengan sesuatu yang dikiasi. Yang dikiasi homer, yang dikiaskan nabi tadi itu. Paham ya? Kalau seandainya nggak ada ilahnya. Karena apa? Al-hukmu dairun ma'illatihi subutan wa adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan sebabnya. Ada atau nggak ada sebabnya itu sebenarnya. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Fa qila apabila dikatakan sebagai contoh inna ta'fif lil walidain yu'dhihima. Sesungguhnya taafif untuk kedua orang tua itu memberikan gangguan, membuat sakit keduanya. Apa taafif Uf. Ya, ucapan uf. Ah, cuh misalkan. Ini ucapan-ucapan yang menyakitkan hati orang tua. Nah, kita lihat faarada insanun an yakisa tabarrumal walad. Nah, min abih au ummi ala qawli uffin. Tiba-tiba datang orang ingin mengkiaskan tabarrum. Tabarrum itu sikap bosen. Bosen atau nggak suka. Nggak sukanya seorang anak kepada nah bapaknya atau ibunya. Nah, apakah sama ketika anaknya bosen nggak suka bapaknya atau suka ibunya? Apakah ini bisa dikiaskan dengan ucapan uf tadi itu ataukah tidak? Kita lihat. Nazarna kita perhatikan lagi, hal tujatu al-adiyatu fi tabarrum. Sekarang kalau cuman bosen tak, wah bosen lah, malas misalkan. Nah, barakallahu fiikum, apakah dijumpai pada e, kebosanan tersebut, nah aziyah itu mengganggu hatinya atau menyakiti hatinya orang tua atau yang semisalnya? Karena sesuatu enggak nampak kan? Nah, biasanya anak itu bosan enggak nampak istilahnya, intinya wah bosan adalah malas gitu istilahnya. kemudian dia pergi main gitu misalkan. Apakah itu bisa masuk dalam kategori disamakan dengan uf tadi itu? Kalau ufan terang-terangan, uf, enggak mau. Wah, misalkan. Itu langsung terkena langsung. Paham ya? Yang disakiti hatinya kan itu. Nah, kita lihat. Kama jatuh min qawli of sebagaimana dijumpai illah mengganggu atau menyakiti pada ucapan of aula atau enggak ada. Fa in kana tujadu fal illah wahidatun muttaridatun. Kalau seandainya benar-benar ada. Misalkan anaknya tadi bosan, benci enggak suka sama orang tua, ternyata kok membuat sakit hati, berarti juga masuk gitu istilahnya. Ilahnya satu yaitu al-adhiyah tadi mengganggu. Paham belum? Paham enggak, Sob? Eh, nah, na'am barakallahu fikum. Wa illam tujad fa hiya ghairu muttalidah. Tapi kalau enggak dijumpai di situ sebabnya ya berarti enggak na'am enggak dijumpai enggak ada berarti enggak bisa. Fala yasihul ilhaq enggak bisa diikutkan. Enggak bisa diikutkan dikiaskan dengan apa? Uf itu enggak bisa. Nah, barakallahu fikum. Apalagi nendang kemarin ya. Kalau nendang sudah parah lagi karena apa? Karena itu nanti masuk dalam kategori yang disakiti dua, dua double. Yaitu sakit hatinya dan sakit badannya. Ucapan kuf itu yang sakit kan hatinya sajahan itu. Kadzalika kaulah qala qailun al-bai'u ba'da nida'il jum'ah tsani muharramun. Perhatian baik-baik ini biar enggak salah paham ya. Syekh Muhammad bin Shalih al alaih, beliau istihadnya dalam masalah salat Jumat itu adanya dua kali. Jadi yang pahami baik-baik ini biar nanti enggak keliru. Tapi yang rajin kan sekali saja kan kita lihat ini. Seperti itu pula. Kalau seandainya ada orang yang berkata, "Al-bai' ba'da nida'il jum'ah tsani" Jual beli setelah diserukan, dikumandangkan adan kedua Muharram. Kalau kita kan manakala menguatkan sekali adan ya adan sekali itu haram, nggak boleh jual beli. Paham ya? Transaksi semua jual beli bagi orang yang diwajibkan sholat Jumat tapi. Tapi bagi yang nggak diwajibkan boleh nggak jual beli? Boleh, perempuan. Ya kan? Atau orang yang sakit, atau orang lagi safar. Wajib nggak sholat Jumat? Rasafar? nggak wajib. Dia mau jual beli silakan. Tapi bagi orang-orang yang normal, mukim, enggak sakit, laki-laki, ketika dengar adzan Jumat langsung enggak boleh jual beli. Paham maksudnya? Seperti itu. Nah, beliau mengatakan ba'da nidail Jumat tsani. Setelah dikumandangkan apa? Adzan Jumat yang kedua. Muharramun min haram. Liqauli ta'ala fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Segeralah kalian menuju berzikir kepada Allah taala dan tinggalkanlah jual beli. Ini sudah kita lewati daru apa? fil amr. Wal asal fil amr ya dulu 'alal wujub. Hukum asal jual beli, hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Jadi wajib ditinggalkan jual beli. Bagi orang-orang yang wajib sholat Jumat. Apa maksudnya? Nah, kalau ya silakan karena nggak wajib. Orang yang musafir silakan karena nggak wajib. Oleh karena itu pendapat yang rajih yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Bas bagi orang yang musafir tidak diwajibkan ikut sholat Jumat agar dia nanti bisa menjamak dan qasar, duhur dan asar. Paham ya? Karena yang rajih barakallahu fikum tidak ada jamak bagi apa? Jumat dengan asar. Paham ya? Tapi kalau zuhur dengan asar silakan. Karena langsung, paham ya? Nah, barakallahu fikum jamak dan qasar. Nah, seperti itu. Kalau qala qailun, kalau seandainya ada yang mengatakan al-hibatu muharramatun aidan. Kalau gitu berarti hibah pemberian itu sudah haram katanya. Lah kok bisa? Dikiaskan dengan jual beli katanya. Orang memberikan hadiah, pemberian itu kan sama dengan jual beli berpindahnya ke kepemilikan katanya. Orang jual beli pindah nggak pemilikannya? Pindah. Kalau pemberian hibah berpindah nggak pemilikannya? Berpindah katanya sama berarti. Kalau ngasih hadiah ngasih hadiah, setelah adzan Jumat nggak boleh katanya. Kita lihat li'anaha 'aqdu tamlikin karena transaksi yang na'am barakallahu fikum kepemilikan tadi, berpindahnya ke kepemilikan. Ka'adil baik seperti transaksi jual beli. Fahal yasihu hadzal qiyas? Apakah dibenarkan kias seperti ini? Al jawab Jawabannya nangdur, kita lihat dulu. Idza kanatil illatu mutaridatan sahal qiyas. Kalau benar-benar sebabnya itu ada, nah barakallahu fikum, ada pada hibah pemberian tadi itu, maka dibenarkan dikiaskan dengan jual beli. Wa idza kanat ghairu mutaridatin. Tapi kalau enggak ada, lam yasihal qiyas. Nah, enggak dibenarkan kias. Tapi enggak ada kan? Orang ngasih hadiah silakan. Nah, barakallahu fikum misalnya di perjalanan dengan adzan Jumat kemudian dia berangkat ke masjid misalkan barakallahu fikum. Antum ketemu saudara kita, tak kasih hadiahnya. Hadiah, hibah, pemberian sudah. Nah, barakallahu fikum. Setelah azan padahal. Boleh enggak? Boleh enggak masalah. Enggak ada larangan karena beda dengan jual beli. Kalau jual beli memang bisa dikatakan apa kebanyakan manusia jual beli dan jarang sekali orang yang hibah ini pemberian ini. Paham ya? Oleh karena itu larangannya karena mengikuti karena banyaknya orang itulah melakukan transaksi jual beli akhirnya dilarang. Kita lihat. Al-illatu fil bai', kenapa? Sebab kok dilarangnya jual beli? Li'anal awas syirah karena jual beli yaksuru fil mustama'at karena sudah semakin banyak dan juga banyak di masyarakat-masyarakat mustama'at. Paham ya? Walihada law qaran kalau qaranta baina uqudi al-hibat wa uqudil bai' Oleh karena ini kalau seandainya engkau bandingkan antara transaksi nah barakallahu fikum pemberian hibah dan transaksi jual beli lawajatta uquda al-hibat qalilatan binisbati li'uqudi al Ini Niscaya engkau akan menjumpai transaksi beri memberi hadiah itu lebih sedikit daripada apa? transaksi jual beli. Ya enggak? Nah, orang ngasih memberi ada cuman enggak banyak, enggak sebanyak orang jual beli gitu loh. Apa maksudnya? Sehingga na barakallahu fikum hidakumullah, ilahnya berarti tidak apa? tidak mutaridah. Idan naqul bi anna al-ilah huna ghairu mutaridah. Jika demikian kita katakan di sini sebabnya enggak apa? sebabnya ternyata nggak ada di situ. Jadi nggak bisa dikiaskan. Apa maksudnya? Nah, barakallahu fiikum. Atau misalkan setelah masuk ke masjid misalkan ya posisinya mau sholat dua rakaat. Sampingnya ada, ada teman antum misalkan ngasih minyak wangi, hibah pemberian nih, wangi. Boleh nggak? Boleh. Transaksi jual beli yang dilarang. Mau di dalam masjid luar masjid nggak boleh. Kalau transaksi jual beli, itu pun larangannya kalau di dalam masjid umum atau enggak? Larangan jual beli di dalam masjid umum enggak? Hanya hari Jumat aja apa umum? Umum. Hari Jumat atau enggak hari Jumat dilarang jual beli masjid. Serambinya boleh enggak serambi masjid? Enggak boleh hati-hati. Di luar baru boleh. Serambi itu masuk dalam bagian masjid. Karena biasanya kalau masjid penuh, orang pada salatnya serambi itu. Jadi upayakan semaksimal mungkin jual belinya di luar masjid lebih aman, lebih tentram. Jual beli online boleh enggak? Di masjid dia transaksi gini misalkan. Eh, anak sekarang punya madu ini, stoknya banyak, madu asli misalkan Eh, Atana punya kitab nih, kitabnya bagus-bagus ini. Kitab Saudi, cetakannya kuat. Ini. Terus yang sana yang di luar sana beli, anak beli satu. Oh, iya, siap, siap, pencet. Transaksi nggak itu? Transaksi. Jangan. Nah, kalau eh? Di asrama beli nggak. Asrama lain lagi, asrama nggak dikatakan masjid. Paham ya? Nah, barakallahu fiqum. Tanah wakaf. nggak masalah, tapi larangannya di masjid. Larangannya di masjid. Barang siapa yang melakukan transaksi jual beli di masjid maka disuruh doakan apa? Apa doanya? Nah, semoga Allah Taala tidak memberikan keberuntungan jual belimu. Paham ya? Kalau transaksi ya transaksi masjid itu ma'ruf masjid. Masjid dan serambinya masuk. Tapi kalau asrama kan lain, namanya asrama. Ya, sakanun, sakanat, kan beda. Gak masalah jual beli asrama gak masalah. Tapi kalau masih di pintu masjid ini dihindari. Paham ya? Orang biasanya dulu di Yaman sana kejadiannya itu kasusnya orang pada itikaf, itikaf. Itu dia Katanya masya Allah kita walaupun etikaf tetap rezeki lancar katanya. Nah kenapa? Dia ternyata di tempat etikaf itu jualan pulsa. <laughs> Kalau jualan pulsa nggak perlu keluar kan? Ya, yang kirim transfer dah. Nanti tinggal bayar gitu. Itu nggak boleh juga sama aja. Mau jual pulsa atau misalnya sama aja. Jual beli di luar. Paham ya? Nah barakallahu fikum karena itu dihindari. Transaksi-transaksi itu dihindari. Waktu di Damat waktu itu ada. Jadi kan di paling belakang itu mereka pada itikaf, tapi ternyata ada yang laporkan apa ya syekh hukumnya eh, lagi itikaf apalagi di dalam masjid jual beli apa? enam pulsa. eh, rosid rosid itu pulsa ya. Saya nggak boleh sama itu juga, juga termasuk dalam kategori jual beli. Jadi asalnya dihindari. Nah, kalau jual beli murni di luar. Kalau bayar hutang boleh nggak? Boleh. Antum jual belinya di luar, uangnya belum bawa. Ketika orang yang penjualnya datang kita kasihkan di masjid hutang. Uang hutang tadi itu nggak masalah. Sama ya? Yang dilarang itu jual beli. Mencari barang hilang di masjid boleh nggak? Wah, dompetku mana nih ya? Anda pernah lihat dompetku enggak? Misalkan. Anda pernah lihat dompetku enggak? Misalkan. Boleh enggak? Apa rinciannya? Terus? <laughs> Kalau hilangnya di dalam baru boleh? Atau enggak boleh? Ya kan itu umum. Atau lihat dompetku di sini enggak ngelihatnya nanti? tadi? Kan nyari. Asalnya dihindari. Hindari barakallahu fikum. Kecuali kalau antum lagi nyari gini, ada antum ngapain? Ada eh, jembatan anak kelihatannya hilang sini. Nah, itu berarti kan kita enggak ngumumkan, enggak ngasih tahu mereka juga, tapi kalau tanya-tanya sambil nyari barang ketemu barang hilang tadi hindari. Karena sifatnya bentuknya walaupun secara tidak langsung antum enggak ngumumkan pakai mic, tapi kan akhirnya orang lain pada tahu karena antum nanya tadi loh. Jadi asan kalau mau nyari nyari aja diam. Nanti kalau tanya baru jawab. Paham ya? Itu untuk apa? Untuk biar selamat aja. Nah, karena sebutkan juga dalam hadis itu semoga Allah Taala tidak mengembalikan kepadamu. Oh ya, ancamannya itu. Barakallahu fiik. Kesimpulan yang terakhir barakallahu fiikum kata beliau, wa dzalika li anna al-bai'a wasyira' yaktsuru jiddan karena yang namanya jual beli itu banyak sekali terjadi. Wan nufus tad'u sedangkan jiwa ini seringnya mengarah ke situ jual beli itu. Bi khilafil hibah berbeda dengan hibah pemberian hadiah. Fala yasihul qiyasul hibah 'alal bayi bai wasyira' maka tidak dibenarkan mengkiaskan hibah pemberian kepada jual beli. mitiradil ittiradil illah fihima karena enggak adanya illah sebab pada keduanya. Ya, tidak ada sebab yang pasti yang akurat yang ada pada keduanya. Na'am barakallahu fikum. Walau qala qailun, mata quluna fit ta'jir ba'da nida'il jumasani? Kalau ada yang mengatakan lagi, bagaimana pendapat kalian kalau mengenai takzir itu mengontrakkan atau nah barakallahu fikum ijarah mengontrakkan ya, mengontrakkan atau menyewakan. Menyewakan atau mengontrakkan setelah azan kedua, azan Jumat ini karena beliau menguatkan adanya dua kali, tapi yang rajih hanya sekali saja. Karena yang menyatakan azan dua kali itu istihadnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan itu pun juga disebutkan oleh para ulama dan sebelumnya para sahabat juga mengkritik bahwasanya azan tersebut adalah azan yang bid'ah tapi enggak mengharuskan Utsman bin Affan mubtadi. Ingat-ingat itu ya. Jangan sampai keliru, jangan sampai salah paham ya. Nah barakallahu fikum tapi itu sumbernya istihad. Istihad itu ada yang keliru, ada yang benar. Nam dan istihad Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nam kenapa kok ditinggal kepada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena istihadnya tidak benar. Paham ya? Yang sahih hanya sekali saja. Kita lihat. Qulna innal ijarata bai'u. Nah bai'u 'aqdin mu'awadatan mabniyun 'alal mushaha. Barakallahu fikum kita katakan sesungguhnya ijarah yaitu menyewakan atau mengontrakkan itu ada transaksi nah barakallahu fikum jual beli yang apa yang sifatnya muawadah ada semacam pergantian pertukaran yang dibangun di atas musyahah alal musyahah nah barakallahu fikum atau musyahah artinya nah ya atas musyahah itu perselisihan atau perbedaan itu nah fahiya fi hukmil bai' maka dia itu masuk dalam kategori hukum bahwa jual beli. Fala tasih liman tajibu 'alal jum'ah kal Maka enggak dibenarkan eh, bagi orang yang wajib untuk melakukan salat Jumat untuk melakukan transaksi tersebut seperti jual beli. Jadi enggak boleh melakukan transaksi nah menyewakan atau mengontrakkan karena mirip. Paham ya? Beda dengan pemberian tadi. Tapi kalau mengontrakkan kan dia dapat uang. Eh sana itu ada rumah itu harganya murah sekali. Setahun berapa? Setahun dua puluh ribu. Ya? Misalkan tapi ya bersihkan, bersihkan apa halamannya. Nanti kalau yang rusak dibenahi. Misalnya, murah sekali tuh. Di setelah dan Jumat ini langsung transaksi jadi. Jadi sah sah niwangnya Boleh nggak gitu? Nggak boleh. Karena masuk dalam kategori seperti jual beli tadi. Yang seakan-akan seakan-akan apa? menyerahkan semacam kepemilikan walaupun sesaatan itu. Nah, barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa